الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang justru menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, Allah mencintai Anda, Allah mengasihi Anda. Kasih Allah dan ridha Allah selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan yang terakhir kita mengkaji tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib ini uh, dicantumkan di dalam Al-Qur'an di beberapa surat. Barangkali ada yang akan mencatatnya silahkan di antaranya di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Juga di dalam surat Hud. Hud ayat 84 sampai 95. Juga di dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 78 79. Juga di dalam surat Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara 176, 191. Juga di dalam surat Shad ayat nomor 13 dan di dalam surat Qaf ayat nomor 14. Bagaimana kisahnya? Waktu itu di sebuah negeri yang dikenal dengan negeri Madian. Yang mana negeri Madian ini terletak di bumi Syam. Syam adalah beberapa negara yang dahulu menjadi satu dan sekarang telah dipecah-pecah. Yaitu meliputi Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon. Penduduk Madian, mereka tinggal di kota mereka namanya kota Madian yang terletak di negeri Syam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan nikmat-nikmat yang berlimpah. Tapi mereka kafir kepada Allah. Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mereka tidak mengakui karunia-karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka juga mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari Allah yang telah memberikan karunia kepada mereka dengan berbagai macam nikmat itu. Mereka kafir kepada Allah Tuhan semua manusia. Bahkan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disekutukan dengan yang lain. Mereka menyembah satu jenis pohon yang dikenal Al-Aikah sehingga kaumnya Nabi Shu'aib juga dikenal dengan Ashabul aika. Mereka menyembah pohon yang ada di hutan yang sangat lebat itu. Mereka berdiam diri di pohon-pohon yang ada di hutan-hutan yang sangat lebat itu. Lalu mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lakukan yang seperti ini turun-temurun, mulai dari nenek moyang sampai keturunannya. Semuanya syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak cucu hanya mengikuti saja taklid buta, tanpa berfikir, tanpa menyadari mereka benar-benar membabi buta dalam kesesatan-kesesatan dan kebodohan-kebodohan. Hanya mengikuti apa kata nenek moyang dalam beribadah. Mereka ikuti jalan yang sesat yang buta itu. Dan mereka tidak mengetahui bahwa jalan yang mereka tempuh itu akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan dan kerugian dan mereka bakal kekal dibakar di api neraka. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Mereka kafir, mereka syirik. Tidak cukup hanya dengan kekafiran dan kesyirikan itu. Bahkan mereka melakukan berbagai macam kedoliman kepada manusia. Mereka menipu manusia, mengurangi hak-hak orang lain. Kalau mereka membeli sesuatu, mereka ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Tapi kalau mereka menjual sesuatu, mereka menetapkan harga yang semahal-mahalnya. Mereka juga curang dalam hal timbangan. Kalau mereka membeli ingin supaya timbangannya itu penuh bahkan lebih. Kalau mereka menjual mereka suka mengurang-urangi timbangan. Ini perbuatan dolim. Pelakunya oleh Allah diancam dengan neraka. Bahkan Allah menurunkan satu surat khusus untuk orang-orang yang curang. Dalam takaran, dalam timbangan, dan curang dalam kehidupan sehari-hari ingin haknya dipenuhi secara utuh tapi tidak memberikan hak orang lain secara utuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utun liyaumin 'adzim." yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, celakalah orang-orang yang curang, terutama curang dalam takaran dan timbangan. Kalau membeli ingin diberi yang penuh, kalau menjual mengurang-urangi. Ingatlah nanti ada hari kebangkitan, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Curang dalam segala hal. Umum, yang penting curang. Mereka benar-benar melakukan kedoliman-kedoliman dan dosa-dosa. Bahkan mereka suka berada di jalan-jalan manusia. Menghalang-halangi orang yang lewat di jalan itu. Menakut-nakuti orang yang lalu lalang. Mengintimidasi. Bahkan mengambil harta orang yang lewat. Dengan cara yang dolim dan penuh dengan permusuhan. Mereka terus-menerus berada dalam kedolimannya. Kehidupan mereka adalah kehidupan kekafiran dan melampaui batas. Tidak takut kepada Allah. Dan mereka tidak peduli bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih, maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah mengutus kepada mereka seorang laki-laki dari kalangan mereka yang orang laki-laki itu mengenal mereka dan mereka mengenalnya. Orang laki-laki itu mempunyai akhlak yang terpuji, yang mulia, yang baik. Yang akalnya cerdas dan gaya bahasanya fasih sehingga mudah difahami. Beliau adalah Nabiullah Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib bangkit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai beribadah beliau mulai berdakwah kepada kaumnya. Yang pertama-tama adalah mengajak kaumnya agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah supaya mereka tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ajaran nenek moyang yang tersesat itu yang menyembah banyak tuhan. Nabiullah Shu'aib alaihi salam meyakinkan kepada mereka bahwa yang selain Allah yang disembah, yang dikultuskan itu adalah batil tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan maldorot. tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan dan bahkan tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu Nabi Allah Shu'aib alaihi salam menjelaskan kepada mereka bahwa satu-satunya Tuhan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadai, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Nabiullah Shu'aib alaihi salam meminta kepada mereka agar meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang batil. Yang selain Allah ditinggalkan. Supaya mereka hanya beribadah kepada Allah. Rabbul ardi was samawat Tuhan bumi dan Tuhan semua langit. Agar mereka mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabiullah Shu'aib alaihi salam berdakwah kepada mereka. Agar mereka meninggalkan kedoliman dan sikap melampaui batas. Beliau memperingatkan mereka daripada bahaya kedoliman akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dolim. Beliau jelaskan hal itu kepada mereka. Beliau mengatakan kepada kaumnya, Wahai kaum, hendaklah kalian menyempurnakan takaran dan timbangan. Jangan bermain-main dalam takaran dan timbangan. Hendaklah kalian memberikan hak-hak manusia tanpa mengurangi Hati-hatilah kalian daripada kedoliman. Karena sesungguhnya kedoliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hati-hatilah kalian daripada kedoliman. Karena kalian telah berbuat dolim selama ini mengambil harta manusia tanpa kebenaran. Mengambil hak-hak manusia dengan penuh kebencian dan permusuhan. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Allah bakal murka kepada kalian semuanya. Nanti akibatnya Allah akan menurunkan azab yang pedih kepada kalian. Sebagaimana azab yang selalu uh, diancam dengannya orang-orang kafir. Hati-hatilah kalian. Jadikanlah kaum-kaum yang telah hancur itu sebagai pelajaran kaum yang sebelum kalian. Terus Nabi Allah Shuaib berdakwah kepada mereka. Lalu mereka dengan penuh congkak, dengan penuh kedoliman, bahkan dengan mengolok-olok, melecehkan, menghinakan, merendahkan mereka mengatakan, Ya Shu'aibu, asalatuka ta'muruka an ma ya'budu aba'una au an fi amwalina ma nasha'. Hai Shu'aib, apakah salatmu itu yang menyuruh kamu agar kami menyembah selain apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Jadi melecehkan. Nabi Shu'aib itu sholat. Dilecehkan. Hai hey Shu'aib, mentang-mentang kamu sholat ya. Lalu sholatmu itu ngelarang kami untuk nyembah sesembahan nenek moyang kami. Hai hey Shu'aib, apakah sholatmu itu yang melarang kami agar supaya kami melarang kami daripada bermuamalah bersama-sama manusia sesuai dengan keinginan kami, sesuai dengan yang kami suka. Apakah sholat menyuruh kami itu? Hai hey Shu'aib, biarkanlah kami, jangan kamu ngurusi kami. Kami tidak ingin mendengarkan celotehanmu. Hai hey Shu'aib. Kenapa kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami itu. Hai Su'eb, bagaimana mungkin kamu ingin agar kami meninggalkan agama yang telah kami warisi dari mereka? Ini tidak mungkin wahai Su'eb, ini tidak mungkin. Kami tidak akan meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Biarkanlah kami wahai Su'eb, menjauhlah dari kami kami akan terus-menerus beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Nabi Shu'aib terus berdakwah tanpa putus asa. Beliau berdakwah dengan lemah lembut, dengan halus, dengan cara yang terbaik. Beliau tempuh sarana-sarana yang memungkinkan untuk beliau tempuh dan beliau benar-benar memberikan nasihat kepada mereka. Beliau khawatir nanti akan turun kepada mereka adab dari Allah, murka Allah. Tapi ternyata kaum itu tidaklah menambah untuk mereka kecuali mereka bertambah membangkang, tambah sombong. Dengan penuh kesombongan dan kecongkaan mereka mengatakan, Ya Shu'aibu, ma nafqahu kathiran mimma taqul, wa inna lanaraka fina dha'ifa, walaula rahtuka larajamnak, wa ma anta alayna bi'aziz. Hai Shu'aib, kami tidak mengerti celotehanmu itu. Kami tidak ngerti. Kami tidak faham celotehanmu itu. Dan kami memang tidak mau faham, Kami tidak mau mengerti. Kami tidak mau mendengarkan. Kamu adalah orang hina. Kamu adalah orang lemah. Orang yang tidak ada artinya. Kamu itu nggak laku. Kalau bukan karena kaummu, bukan karena keluarga besarmu, yang eh, menurut kami adalah terhormat kaummu itu, tentu kami akan merajam kamu. Kami akan melempari kamu dengan batu sampai kamu mati, sehingga kami terbebas darimu. Hai Syu'ayb, Subhanallah, subhanallah. Nabi dihina, dicaci maki, dituduh orang yang lemah akan dilempari batu. Nabi Syu'ayb menjawab, dengan penuh kesedihan mengatakan, Ya qaumi, arahti a'azzu alaikum minallah, wattakhattumuhu wara'akum dihriya, inna rabbi bima ta'amaluna muhid. Hai kaumku, apakah kamu itu hanya takut dengan keluarga besarku, dengan kabilahku, sementara kamu tidak takut kepada adab Allah yang akan turun menimpa kamu. Subhanallah. Ingatlah, sesungguhnya Allah mengetahui semua perbuatanmu dan pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatanmu itu di dunia dan di akhirat nanti. Sudah, mereka benar-benar membangkang, mereka benar-benar menyimpang, dan mereka benar-benar tidak mau. Lalu Nabi Allah Shu'aib alaihi salam mengatakan, "Wa ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Wartaqibu inni ma'akum raqib." Ya. Sekarang ganti Nabi Shu'aib yang mengancam mereka memberikan kepada mereka ancaman. Hai kaum, silahkan. Kamu terus menerus dalam kesesatanmu, dalam kekafiranmu. Silahkan. Kamu saya ajak baik, tidak mau. Kamu tetap maunya kafir dan dolim. Silahkan teruskan. Tapi ingat, nanti akan turun kehancuran, kebinasaan yang menimpa kamu dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Nanti kamu akan tahu siapa yang bohong dan siapa yang benar. Ya, ayo kita tunggu. Siapa yang ditolong oleh Allah dan siapa yang dibinasakan oleh Allah. Nabi Su'aib menempuh cara agak keras untuk menyadarkan mereka karena cara lembut tidak ada artinya. Namun ternyata kaumnya tidak peduli dengan ancaman Nabi Shu'aib itu. Mereka terus-menerus dalam kesesatannya dan sifat melampaui batasnya. Mereka tetap kafir, mereka tetap menyimpang. Bahkan mereka menantang Nabi Shu'aib. Menantang. Meminta kepada Nabi Shu'aib agar orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Shu'aib itu supaya disuruh kembali kepada agama semula. Jadi mereka minta orang yang beriman, hei Shu'aib, orang yang beriman itu ayo serahkan kepada kami. Supaya mereka tidak mengikuti kamu lagi supaya mereka tetap mengikuti agama nenek moyang sebagaimana sedia kala. Lalu Nabi Syuaib menjawab, "Kamu salah. Orang-orang yang beriman itu sekali-kali tidak akan kembali kepada agamamu karena mereka telah memilih agama sendiri." Mereka milih agama, mereka mengikuti aku karena pilihan mereka sendiri, bukan aku yang memaksa. Karena keimanan telah masuk ke dalam lubuk hati mereka. Dan orang yang telah masuk ke dalam lubuk hatinya keimanan, tentu dia tidak akan meninggalkan keimanan itu, dia tidak akan murtad. Kemudian orang-orang yang beriman, kaumnya Nabi Shu'aib mengatakan, bahwa mereka tidak akan meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shu'aib. Mereka tidak akan mau kembali kepada kekafiran. Mereka ingin agar mereka diselamatkan oleh Allah. Dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. Karena mereka yakin Allah pasti memberikan kecukupan kepada mereka. Allah yang menolong mereka, membantu mereka, dan tempat perlindung mereka. Mereka benar-benar beriman. Mereka benar-benar istiqomah dalam imannya. Tidak mau meninggalkan keimanan lagi. Kemudian Nabi Shu'aib berdoa, minta kepada Allah. Agar supaya azab yang selalu uh, diperolok-olokkan beliau oleh kaumnya Beliau minta kepada Allah agar adab itu segera diturunkan. Agar segera mereka ditimpa adab. Beliau berdoa. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar oleh Allah ditunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar diberikan kemenangan, yang salah diberikan kehancuran. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Shu'aib. Karena memang keimanan mereka sudah tidak bisa diharapkan lagi. Mereka benar-benar telah menyimpang, telah kafir, dan telah menyeleweng. Allah mengabulkan doa Nabi Shu'aib Lalu Allah benar-benar mengumpulkan berbagai macam hukuman ditimpakan kepada kaum Nabi Shu'eb yang kafir itu. Karena memang sifat-sifat buruk mereka juga bermacam-macam. Di antaranya Allah menimpakan kepada mereka gempa bumi yang menghancur leburkan semua yang ada yang mereka miliki. Bahkan Allah kirimkan kepada mereka halilintar yang menjadikan semua suara diam oleh kerasnya halilintar itu, teriakan yang sangat keras. Bahkan Allah juga mengirimkan kepada mereka azab pada hari yang berawan, yaitu hari yang sangat panas, yang mana tidak ada air yang tawar yang bisa mereka minum. Berbagai macam hukuman Allah timpakan kepada mereka. Gempa bumi yang dahsyat. Arwah mereka lepas dari tubuh mereka. Mereka seakan-akan benda mati. Mereka menjadi bangkai-bangkai yang tidak ada rohnya lagi. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa merasakan apapun. Demikianlah Allah membinasakan kaum yang kafir. Yaitu yang kafir kepada Allah. Tidak mau beriman kepada Allah. Yang mendustakan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka sekarang telah mati semuanya. Padahal kemarin mereka meminta agar diturunkan adab. Mereka mengolok-olok menghina Nabi Shu'aib. Sekarang mereka benar-benar telah rugi. Rugi segala sesuatunya. Rugi di dunia dan di akhirat. Itu adalah kerugian yang nyata. Allah berfirman, "Alladzina kazzabu Syu'aiban ka'allam yaghnau fiha." Alladzina kazzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib itu Benar-benar tidak ada yang bisa menolong mereka satupun dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Setelah orang-orang kafir itu mati semuanya, Nabi Shu'aib menyaksikan azab yang telah menimpa mereka. Nabi Shu'aib oh, benar-benar oh, Nabi Shu'aib benar-benar menyaksikan pemandangan inilah yang mereka minta kemarin sekarang benar-benar terjadi. Lalu Nabi Syuaib mengatakan, "Ya kaumi, lakat ablagtukum risalati rabbi wa nasuhtu lakum, fa kaifa asa ala kaumin kafirin?" Nabi Syuaib berbicara dengan bangkai-bangkai mereka itu sebagai bentuk sebagai bentuk penghinaan dan sebagai bentuk pelecehan kepada mereka yang tidak mau beriman itu Wahai kaum, aku telah menunaikan kewajibanku. Yaitu aku telah menyampaikan, aku telah menyampaikan secara sempurna. Aku telah memberikan nasihat secara utuh. Dan aku benar-benar ingin agar kamu beriman supaya kamu selamat. Aku telah berusaha semampuku. Tapi ternyata semua itu tidak ada manfaatnya bagi kamu. Ya, sekarang kamu tidak punya penolong satupun. Aku tidak akan menyesal karena aku telah melakukan semuanya. Salahmu sendiri, jangan salahkan siapa-siapa. Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Ada pengajian, kamu tidak mau hadir. Kamu tutup telingamu. Kamu tidak mau kebenaran dan tidak mau tahu dengan kebenaran. Kamu hanya mengolok-olok, menghina, mencaci maki sekarang rasakan. Aku tidak akan bersedih atas kaum yang kafir itu. Yang tidak mau menerima kebenaran. Yang tidak mau kembali kepada kebenaran. Yang tidak mau menoleh kepada kebenaran. Sekarang mereka telah ditimpa oleh bencana dari Allah. Yang tidak mungkin ada yang sanggup menolaknya. Tidak mungkin ada yang sanggup menghalanginya pastilah terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah itu. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, inilah kisah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Beliau berdakwah kepada kaumnya, sabar, sanggup mengemban semua gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan kepadanya pertolongan. Mari kita meniru akhlak para nabi. Kita terus-menerus menjadikan para nabi sebagai suri tauladan kita dalam semua perkara yang besar dan yang kecil sehingga kita semua beruntung sukses dan nanti hari kiamat kumpul dengan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Tentu saja yang pertama-tama adalah bahaya kekafiran, bahaya fanatik buta mengikuti ajaran nenek moyang. Kita harus mengembalikan semua ajaran kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam yang barang siapa berpegang dengan dua pusaka itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Jangan fanatik buta, jangan membabi buta mengikuti ajaran nenek moyang yang telah diwariskan oleh leluhur karena belum tentu itu benar. Kalau benar nggak apa-apa diamalkan. Kalau nyimpang harus ditinggalkan. Kekafiran dan kesyirikan berdampak berbahaya. Membinasakan dan menyebabkan kerugian. Serta kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian hendaklah kita waspada daripada perbuatan kedoliman. Jangan dolim. Orang dolim itu rugi. Terutama dalam hal takaran dan timbangan. Takaran macam-macam ya. Takaran ya jual buah-buahan, timbangan, buah-buahan. Atau juga ya jual bensin, jual bensin. Bensin itu satu liter ya satu liter jangan dikurangi. Atau jual emas, timbangan emas. Atau yang lainnya banyak sekali. Termasuk juga curang Suami istri curang. Suami ingin supaya haknya dipenuhi semuanya. Tapi dia tidak memenuhi haknya istri. Ini curang masuk al-mutaffifin. Atau sebaliknya. Kedoliman adalah berbahaya. Kedoliman adalah kegelapan hari kiamat. Dan kedoliman itu hukumannya oleh Allah disegerakan di dunia. Di samping ada simpanan di akhirat nanti. Kemudian juga jangan sampai kita meniru kaumnya Nabi Shu'aib yang kafir itu. Mereka suka berada di jalanan, menakut-nakuti orang yang berlalu lalang, yang lewat, mengintimidasi, bahkan mengambil harta mereka dengan cara yang dolim dan penuh dengan permusuhan. Kemudian juga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Allah itu cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah selalu mengutus kepada kita seorang rasul, seorang nabi untuk menunjukkan jalan kebenaran agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Tapi manusia bermacam-macam, ada yang mau dengan kebenaran, ada yang tidak mau dengan kebenaran itu. Kemudian juga bahwasanya sudah merupakan sunnatullah. Para nabi itu dihina, dicaci maki Nabi Shu'aib sholat dicaci maki karena sholatnya. Bahkan mereka mengatakan kami tidak faham yang kamu katakan. Mereka menuduh Nabi Shu'aib orang yang lemah, orang yang hina. Bahkan mereka ingin melempari Nabi Shu'aib dengan batu. Ingin membunuhnya agar mereka terbebas dari Nabi Shu'aib. Kemudian juga bahwasanya ada kalanya orang-orang yang dolim itu Eh, berada di atas angin. Mereka seakan-akan menang pada satu babak. Tapi perjuangan belum selesai, ada babak berikutnya. Kemenangan selalu berada di pihak kebenaran. As-sira' bainal haq wal batil qaimun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil akan selalu tegak sampai hari kiamat. Mungkin saja pada suatu saat kebatilan itu menang. Tapi kemenangannya tidak terus-menerus. Babak berikutnya nanti pastilah kebenaran yang menang. Berputar terus seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang beriman diancam. Ini wajar. Pengikut para nabi, pengikut para rasul diancam. Bahkan mereka diminta agar supaya mereka meninggalkan ajaran para nabi dan para rasul. Tapi orang yang sudah benar-benar beriman, yang iman telah masuk ke dalam lubuk hatinya, dia tidak akan meninggalkan keimanannya. Apapun yang diberikan kepada mereka untuk menukar keimanan itu, mereka tidak akan mau dan mereka pasti tetap istiqomah karena keimanan telah masuk dalam jiwa mereka. Kemudian pada akhirnya Nabi Shu'aib berdoa, memohon kepada Allah kebenaran agar Allah menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar diberikan pertolongan, yang salah dibinasakan dan akhirnya terjadilah yang seperti itu benar-benar merugi orang-orang yang tidak mau beriman itu. Inilah jalan dakwah. Jangan mundur dari dakwah. Orang yang telah terjun di medan dakwah tidak boleh mundur. Karena orang yang telah terjun di medan dakwah lalu dia mundur, berarti dia lari dari medan perang. Berarti dia adalah termasuk uh, melakukan dosa yang membinasakan. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripadanya. Amin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian mitra pendengar radio dakwah islamnya kajian kita pada malam hari ini yang membahas kitab Qasasul Anbiya dan sampai pada bab kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Dan kami masih mengundang mitra pendengar radio dakwah Islamia ya, bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya di 081334183 dan 554. Dan selanjutnya kami akan masuk pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum Pak Ustadz Eh, saya mau tanya, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alih. Apa bedanya antara Nabi dengan Rasul? Kalau yang masyhur, yang masyhur ya. Nabi itu adalah man uhiya ilaihi minal bashar walam yu'mar bitablighi. Nabi itu adalah orang laki-laki yang oleh Allah diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun Rasul man uhiya ilaihi minal bashar wa yu'mar bitablighi. Orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu definisi yang masyhur selama ini. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Cuman bedanya, kalau Rasul membawa risalah baru. Kalau Nabi tidak, dia hanya mengikuti risalah Rasul yang ada atau Rasul yang sebelumnya. Itulah dan masing-masing mempunyai hujah. Semoga jelas dan bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang anda cintai karena Allah, apabila kita dizalimi oleh seseorang, apakah kita harus diam saja ataukah kita diperbolehkan untuk membalas kezaliman orang tersebut? Jazakumullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم أحبك الذي أحببتني فيه Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Apabila kita didolimi orang, jangan diam saja. Yang benar itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik yang dolim atau yang madlum. Yang dolim, yang aniaya kamu tolong, yang madlum, yang teraniaya juga kamu tolong. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang yang teraniaya, madlum, kami tahu cara menolongnya, yaitu dengan mengembalikan hak-haknya. Ah, bagaimana cara menolong orang yang dolim, yang aniaya?" Kata beliau, "Kamu hentikan dia dari kedolimannya supaya dia tidak berbuat dolim terus-menerus." Ya. Jadi kalau ada orang dolim itu perlu disadarkan ya, disadarkan uh, supaya dia tidak terus-menerus berada dalam kedolimannya Perlu diberi pelajaran-pelajaran untuk menyadarkan dia. Tentu semuanya dilakukan dalam koridor syar'i. Pertanyaan yang kami jawab yang sesuai dengan materi ya. Ya, fadal silakan. Assalamualaikum Ustadz dan kru Radio Dakwah Islamiyah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Apakah orang-orang zaman sekarang yang curang dalam timbangan juga akan merasakan azab serupa kaum Nabi Syu'ab di akhirat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jawabannya pasti. Jawabannya pasti. Jadi kalau Nabi Shu'aib dulu dolim masalah timbangan takaran diadab oleh Allah. Maka berarti setiap orang yang dolim dalam masalah takaran dan timbangan juga diadab oleh Allah sama. Eh, kaidah ada sebuah kaidah ya. Kaidah dalam memahami Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dan ini juga kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu usul fikih. Kaidahnya berbunyi al-ibratu bi umumil alfadz la bi khususil asbab. Yang menjadi ibrah, menjadi pelajaran adalah keumuman lafat, bukan kekhususan sebab. Jadi kalau Nabi kalau ceritanya tadi Nabi soleh Nabi Syuaib ya, ceritanya Nabi Syuaib yang diadab kaumnya oleh Allah gara-gara kedoliman curang masalah timbangan. Nah, berarti umum siapapun yang melakukan seperti itu akan mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, ini perlu waspada. Timbangan ya hati-hati. Jangan jual akhiratmu hanya dengan sepeser dunia. Sepeser dunia, berapa kalian dapat dari semua itu? Satu juta masuk neraka. Seratus juta masuk neraka. Satu miliar masuk neraka. Apakah anda mau? Apakah anda mau diberi uang satu triliun tapi masuk neraka, dibakar di neraka? Tentu orang berakal tidak akan mau dengan yang seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah, kisah para nabi ini apakah sampai pada ceritanya Buddha dan apakah Buddha itu juga nabi? Bab saya pernah dengar Buddha adalah nabi. Mohon diceritakan kisah tentang Buddha. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Mengenai Buddha atau Siddhartha Buddha Gautama, ah, itu kita nggak boleh ngarang-ngarang ya. Kita jangan mengatakan sebagai nabi atau yang lain kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil dari mana dikatakan seperti itu, di kitab apa begitu ya. Jadi tidak mudah-mudah mengatakan seperti itu. Nanti juga seperti apa namanya para filosof ya, Aristoteles, Plato, Jalenus, ada yang mengatakan itu nabi. Dari mana dasarnya? Kita tidak mengatakan seseorang sebagai nabi kecuali ada nas, ada nas, ada dalil dari Quran, dari sunnah. Gak boleh ngarang-ngarang. Karena ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bahwa eh, para filosof seperti Plato, Aristoteles, Jalenos, dan yang lainnya, mereka adalah nabi. Dari mana itu? Jadi kita tidak mengatakan seseorang sebagai nabi atau rasul kecuali dengan nas. Nas min al Qur'an wa sunnah. Dari Al-Quran atau dari hadith baru kita mengatakan. Kalau tidak, maka wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Jangan berkata tanpa ilmu karena kita akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kita apa kita juga boleh mendoakan jelek untuk orang yang maksiat, yang rusak, yang zalim dan kemungkaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai uh, doa jelek ya kepada orang yang maksiat, rusak, zalim, mungkar. Itu eh, secara umum jangan dilakukan karena yang disyariatkan adalah kita berdoa kebaikan, doakan dapat hidayah. Kalau seperti Nabi Soleh, eh, Nabi Shu'aib, atau Nabi Nuh yang lalu kita bahas. Itu memang oleh Allah telah diberi wahyu. Diberi wahyu bahwa kaumnya tidak mungkin beriman lagi. Bahwa kaumnya sudah benar-benar kafir. Tidak bisa diharapkan keimanannya dah bahkan mereka akan semakin merusak dan merusak baru didoakan kebinasaan seperti itu. Jadi secara umum doa kebaikan saja ya. Kecuali e, doa-doa keburukan dengan tujuan untuk menyadarkan ya, menyadarkan supaya sadar. Karena kadang orang itu nggak sadar kecuali kalau dapat bencana baru dia sadar seperti itu ya. Tapi sekali lagi secara umum doa kebaikan saja, doakan dapat hidayah dari Allah, Doakan oleh Allah dibuka hat, pintu hatinya sehingga mau kembali kepada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seorang pedagang mengambil upah dari dagangannya sebanyak seharga barangnya dengan tujuan dan niat baik. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak ada ketentuan ya, ketentuan eh, apa namanya upahnya berapa, nggak ada ketentuan itu. Pedagang itu memang cari upah. Orang berdagang itu ya cari untung. Yang penting tidak ada unsur eh, menipu orang lain dan yang beli pun tidak merasa tertipu, ya tidak mendolimi, tidak menekan orang yang eh, tidak ngerti seperti itu ya. Adapun kalau upah ya namanya orang berdagang cari upah, cari untung. Semuanya orang berdagang cari untung dan dan tidak ada ketentuan untungnya itu nggak boleh lebih sekian, untungnya harus sekian, nggak boleh lebih, nggak ada itu, nggak ada itu. Yang penting pokoknya tidak ada uh, unsur uh, penipuan, yang beli pun tidak merasa tertipu. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan barokah insyaallah. Entar ya. Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai Allah, bolehkah menuruti adat yang baik tapi tidak ada hadisnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Menuruti adat yang baik tapi tidak ada hadisnya bagaimana? Kalau suatu adat itu tidak melanggar aturan syariat, tidak menyimpang syariat, maka tidak apa-apa, tetap dilestarikan, tidak apa-apa. Bahkan di dalam ilmu usul fikih ada sebuah kaidah besar yang berbunyi al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu dijadikan landasan hukum dan tetap dilestarikan selama tidak melanggar aturan syariat, tidak menyimpang dan tidak bertentangan. Ya. Adapun kalau ada itu melanggar, menyimpang, bertentangan harus ditinggalkan. Jadi begitu. Itu tentang masalah adat istiadat. Fadal. Assalamualaikum. Bentar, oh, ya. iya. Kita pilih yang sesuai dengan materi aja. Iya, enam. Iya, betul. Iya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kaum-kaum yang terdahulu telah diazab, masih diazab lagi di akhirat nanti? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Apakah kaum-kaum yang dahulu telah diazab masih akan diazab lagi di akhirat nanti? Ya dilihat dulu kalau orang kafir, ya memang iya. Orang kafir memang diadabnya di dunia dan di akhirat. Adapun kalau orang beriman, kalau dia diadab di dunia, harapannya di akhirat nanti telah gugur karena telah diadab di dunia. Namun demikian, ada beberapa dosa yang adabnya itu double di dunia dan di akhirat. Seperti kedoliman dan pemutusan tali silaturahim. Termasuk juga durhaka kepada kedua orang tua Sebagaimana di dalam hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdar min an yu'ajjila Allah 'uqubatahu fid dunya ma'a ma yattakhidhu fil akhirah min al baghyi wa qati'atir rahim." Tiadalah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya di dunia. Di samping ada simpanan lagi di akhirat nanti daripada dosa, kedoliman, dan pemutusan tali silaturahim. Itu disebutkan adabnya dua, di dunia kena, di akhirat kena. Tapi yang jelas kalau orang beriman itu tidak kekal di neraka. Kalau orang kafir, musyrik, khalidina fiha abada. Kekal di neraka selama-lamanya. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita di kandungan ibu, malaikat sudah menuliskan, menulis kita akan jadi orang bahagia atau celaka. Bagaimana kita tahu kita termasuk jadi orang celaka atau bahagia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu kita tidak tahu. Itu ilmu gaib. Takdir itu adalah sirullahil maktum. Rahasia Allah yang tersembunyi. Kita nggak tahu. Yang penting adalah kita beramal, beramal, beramal, berbuat, berbuat, berbuat, berdoa, berdoa, berdoa. Sudah selesai itu aja tugas kita. Allah telah menunjukkan ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Milih mana? Dan kita diberi kemampuan, diberi kekuasaan, diberi kehendak. Jadi kita tidak tahu. Itu takdir itu kita nggak tahu. Misterius. Gaib. Iya, fadal. Assalamualaikum Ustadz, hari Selasa besok di desa kami ada selamatan gunung. Ironisnya ada takmir masjid yang ikut. Kalau tidak ikut, takut kena penyakit masal. Tolong metode apa yang tepat untuk menyadarkannya? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh benar-benar ironis, tragis, dan menyedihkan. Bagaimana mungkin ada macam-macam seperti ini, bahkan orang-orang yang ahli masjid ikut-ikut campur di dalamnya. Selamatan gunung. Tidak ada selamatan gunung itu. Nanti ada selamatan gunung, selamatan laut, selamatan apalagi. Tidak ada gitu, tidak ada dalam Islam. Kalau tidak ikut nanti kena penyakit masal, Ya. Maka jawabannya, kalau kalian ikut acara itu, kalian akan kena penyakit masal. Ya, renungkan ya. Kalau kalian ikut acara selamatan gunung, kalian kena penyakit masal. Supaya nggak kena penyakit masal, jangan ikut selamatan gunung. Tapi berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Rabbul Alamin keselamatan. Bukan selamatan gunung, bukan selamatan laut, bukan selamatan... Ada. Berdoa kepada Allah, bangun malam, sholat tahajud, sholat lima waktu, baca Al-Quran, keluarkan zakat, keluarkan zakat, haji, umroh, puasa Ramadan, Anda selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Jadi cara yang tepat untuk menyadarkannya adalah Anda katakan bahwa itu tidak ada ajarannya dalam Quran, dalam sunnah, itu perbuatan kebodohan, itu hanya mengikuti tata cara nenek moyang yang bodoh dahulu, yang membabi buta, yang tidak tahu apa-apa. Dan kalau orang ikuti acara itu akan terkena penyakit masal. Ya. Iya, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai dan dirahmati Allah, apakah usaha membuka salon itu halal dalam Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Allahumma amin. Membuka salon itu boleh dalam Islam, tentu dalam koridor syar'i. Kalau perempuan, perempuan saja, laki, laki saja. Tidak ada ikhtilah campur laki perempuan. Kemudian juga eh, salon yang syar'i boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau salonnya orang laki itu nggak boleh nyukur jenggot. Nyukur jenggot itu haram. Jadi kalau nyukur jenggot itu haram, berarti maksiat. Nyukur rambut nggak apa-apa Ya, kalau salon perempuan ya silakan berdandan dengan dandan yang syar'i boleh. Salon muslimah tidak apa-apa ya. Jadi boleh buat salon, usaha salon boleh tapi tetap dalam koridor syar'i. Tidak melanggar aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan masalah itu. Ya, saya kira mungkin cukup itu aja ya. Ya, mohon maaf, ini yang masuk pertanyaannya banyak, tapi juga banyak yang di luar materi. Saya kira cukup di sini dulu. Mari kita tutup dengan eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mana dari ilmu yang tidak bermanfaat itu berakibat menjadikan hati kami tidak pernah khusyuk. Yang kemudian berdampak air mata kami tidak bisa berlinang lagi menangis karenamu. Yang kemudian berdampak pula jiwa kami, nafsu kami tidak pernah puas. Dan akhirnya doa kami tidak engkau dengarkan, tidak engkau kabulkan. Kami berlindung dari semua itu ya Allah. Yang kami harapkan adalah kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang mana dengan ilmu yang bermanfaat itu hati kami menjadi khusyuk. Dari hati yang khusyuk itu air mata kami mudah berlinang menangis karenamu yang kemudian jiwa-jiwa kami, nafsu-nafsu kami menjadi puas, menjadi kona'ah. Dan akhirnya doa-doa kami pun engkau kabulkan ketika kami berdoa kepadamu. Itulah harapan kami ya Allah. Rabbana firlana wali walidina warhamhum kama rabbawna Ya Allah, ya Rabb kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami di waktu kami kecil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk.